الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fillah, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali hadir dalam majelis yang mubarak yang insya Allah pada malam ini akan dibawakan oleh Fadilatul Ustaz Abdullah bin Taslim. Di mana beliau ini sebagaimana yang telah kita dengarkan, beliau sedang dalam proses pendidikan pada Fakultas Hadis Fakta mata mahasiswa Fakta doktorat di Universitas Madinah Al Munawwarah. Yang saya tahu kami wala nuzaki Allahi ahada dari universitas ini ya yang saat ini untuk orang Indonesia ya beliau yang orang pertama yang sampai pada tingkat doktorat dan yang sebelumnya pun juga belum ada. Adapun kalau ada tamatan-tamatan lain itu dari universitas-universitas yang ada seperti di Muhammad bin Saud, Umul Qura, tapi khusus untuk di Jamiah Islamiyah atau Universitas Medina maka beliau adalah putra Indonesia yang pertama yang sampai pada tingkat doktoral dalam ilmu hadis. Dan alhamdulillah untuk meeting-meeting beliau ini termasuk ya orang-orang pilihan di mana senior beliau dua tahun di atas beliau atau setahun di atas beliau sudah beberapa orang yang doktor dalam berbagai disiplin ilmu dan di bawah beliau setahun atau dua tahun pun juga sudah banyak yang melanjutkan di pasca apa di tingkat magister dan bahkan sudah di tingkat doktorat pula. Maka untuk itu ikhwan sekalian untuk memanfaatkan waktu, maka kami persilakan kepada beliau dan sebentar insya Allah kita akan buka e, sesi munasabah atau tanya jawab dan kami harapkan kepada ikhwan untuk banyak bertanya khususnya masalah perkara hadis atau yang lainnya agar kemudian kita lebih jelas mengetahui tentang e, pengambilan agama ini secara benar dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fali fadilatu syekh, fali tafadhal masykurin Nama Juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن Bapak-bapak, semua sekalian, eh, apa yang diperkenalkan tadi cuma sekedar atau formalitas yang tentu tidak akan kita tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, Alhamdulillah pada malam hari ini saya sangat senang sekali diberikan kesempatan untuk bertatap-muka dengan <clears throat> bapak serta rekan-rekan ikhwan sekalian dalam rangka <clears throat> saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan dalam rangka saling bersaudara di atas persaudaraan Islam. Ya, eh, kalau itu diminta sebagai sebuah nasihat, maka nasihat yang akan saya sampaikan ini sayalah yang paling pertama dan paling membutuhkannya. Nasihat untuk senantiasa kita berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, nasihat untuk kita selalu pegang teguh dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan agar kita ketika menjalankan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam benar-benar kita merasakan itu sebagai satu kenikmatan dan bukan sebagai beban hidup, bukan sebagai sesuatu yang memberatkan atau yang mendapatkan kesulitan sebagaimana yang disangka oleh sebagian kaum muslimin dengan persangkaan keliru saat ini. Bapak-bapak serta rekan-rekan ikhwan sekalian rahimakumullah. Kita semua sepakat. Kita semua sependapat bahwa agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna sifat-sifatnya yang maha sempurna ilmunya, maha sempurna hikmahnya. Hikmah itu artinya menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Kemudian maha sempurna pula sifat-sifat kebaikannya. Nah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta dan memiliki sifat-sifat yang demikian mulia dan agung, tentunya ketika dia menurunkan syariat Islam, menurunkan agama, kita yakin agama tersebut adalah satu syariat yang benar-benar mengandung ajaran yang sangat indah, sangat baik, dan menjamin kebahagiaan hidup serta kebaikan hidup bagi orang-orang yang berpegang teguh dan menjalankannya. Maka ini adalah satu hal yang diterima oleh akal manusia. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala yang demikian sempurna sifatnya kemudian menurunkan agama yang nanti pada akhirnya membuat orang yang mengamalkannya berat, membuat orang yang berpegang dengannya menderita. Itu jelas mustahil. Tidak tidak masuk akal, tidak sesuai dengan akal dan tidak sesuai dengan apa yang Allah terangkan atau yang sifati pada agamanya dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan ayat berikut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun barang siapa yang melaksanakan amalan soleh baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan apa balasannya barang siapa yang melaksanakan amalan soleh baik dari, dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, apa balasannya? nahu hayatan toyibah. Sungguh-sungguh kami akan berikan bagi mereka, berikan untuk mereka kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dunia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani kanu ya'malun dan sungguh-sungguh kami akan berikan kepada mereka balasan di akhirat yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Perhatikan ayat ini satu di antara sekian ayat dalam Al-Quran yang memberikan jaminan bahwa orang yang beramal soleh dan beriman berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dialah yang bisa merasakan kebahagiaan hidup di dunia. Dialah yang benar-benar bisa merasakan kenikmatan hidup di dunia Kenapa demikian? Kita perhatikan bukti nyata atau contohnya. Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sepakat beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, paling rajin melaksanakan amalan soleh, paling sempurna imannya. Kita perhatikan baca sejarah hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal sampai akhir. Beliau tidak pernah merasakan penderitaan dalam kehidupan dirinya, padahal beliau tidak punya harta pada, padahal beliau adalah orang yang secara fisik atau secara lahir kita katakan tidak memiliki kemewahan dunia yang menunjang untuk bersenang-senang dalam kehidupan di dunia. Tapi karena beliau memiliki kebahagiaan yang hakiki, karena dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala innamal gina gina nafs." Ketahuilah yang namanya kaya, kekayaan, kecukupan adalah zina kecukupan dalam jiwa, kekayaan dalam hati. Karena beliau memiliki ini, maka hidup beliau adalah hidupnya orang yang paling senang dan paling nikmat hidupnya karena benar-benar beliau memiliki kesenangan hidup yang hakiki yaitu dengan berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Tidak ada satupun keterangan yang menjelaskan bahwa Islam ini diturunkan untuk mempersulit hidup manusia. Sama sekali tidak ada. Al-Quran disifati dengan sifat-sifat yang indah sebagai petunjuk, penerang, kita dan Munirah sebagai kita yang memberikan penerangan, sifat lima sudur, obat bagi penyakit hati manusia, Bushra lil mu'minin, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta dan semua sifat-sifat indah yang lainnya. Sebaliknya, yang namanya keberatan, kesulitan, hal-hal yang bisa mendatangkan penderitaan, justru Allah tiadakan dalam banyak ayatnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Yuridullahu bikum wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan dia tidak menghendaki kesulitan bagimu. Kemudian, wa ma ja'ala 'alaikum fid min haraj. Allah tidak menghendaki bagi kalian dalam agama ini ada rasa berat. Baik. Kalau ada yang bertanya, nah sekarang bagaimana kalau memang kita menerima kita ditimpa penderitaan, ditimpa satu musibah, <clears throat> ditimpa satu bencana, apakah kita juga akan bisa mengatasinya dengan berislam? Maka jawabannya iya dan sangat iya. Kenapa? Pertama, musibah yang menimpa manusia, bencana alam, kematian orang yang dicintainya, kemudian semoga tidak terjadi kebakaran rumahnya misalnya, atau kehilangan harta dan yang lainnya, musibah ini tidak akan luput baik kita berislam atau kita meninggalkan Islam. Apakah dengan kita berislam kemudian lantas musibah kita bertambah? Jawabannya tidak. Orang kafir pun juga ditimpa musibah yang sama. Orang kafir juga ada yang ditimpa bencana alam, ada yang kehilangan harta, ada yang kebakaran rumahnya, ada yang meninggal orang-orang yang dicintainya. Jadi secara asal kalau masalah ini sama orang kafir maupun orang muslim, orang yang taat maupun orang yang berbuat maksiat. Cuman kita punya satu dari petunjuk Islam yang membuat kita merasa ringan menghadapi musibah yang mesti menimpa kita itu. Yaitu apa? Kita punya iman kepada Allah. Kita punya pengharapan pahala yang tidak diharapkan oleh orang-orang kafir. Inilah yang menjadikan ringan musibah tersebut. Kalau ada musibah yang menimpa kita, ternyata kita ingat musibah ini disebutkan dalam hadis yang sahih, mamin musibatin tusibul muslima illa kafarallahu biha anhu hatta syautatin yushaquha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa orang yang beriman kecuali Allah jadikan sebagai penghapus dosanya. Sampai pun duri yang menusuknya. Ini akan menghibur. Oh ternyata musibah ini untuk menghapuskan dosaku. Mungkin ada dosa-dosaku dosa yang tidak sempat saya minta ampun kepada Allah atau luput. Mungkin saya lupa. Maka Alhamdulillah dihapuskan dengan adanya adanya musibah. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan adanya musibah kita akan bisa melakukan satu amal yang sangat besar keutamaannya itu apa? Sabar. Orang yang bersabar maka dia akan diberikan pahala dari Allah dengan musibah yang menimpanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanyalah orang-orang yang bersabar itu akan diberikan kesempurnaan balasan pahalanya tanpa batasan jadi dengan bersabar orang mendapatkan pahala. Oleh karena itu dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, in asabathu syarra, in asabathu syarra, syakara, fakana dzalika khairan lahu, wa in asabathu dharra, sabara, fakana dzalika khairan lahu." Sangat mengagumkan keadaannya orang yang beriman. Kenapa? semua keadaan yang dilaluinya adalah berujung kebaikan untuknya. Kalau ditimpa dia kesenangan, maka dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Kalau dia ditimpa kesulitan, kesusahan atau musibah, maka dia bersabar, maka itu adalah satu kebaikan dan pahala baginya. Jadi, apa yang menimpa orang-orang yang beriman itu dihadapinya dengan kesabaran, pengharapan pahala dan mengharapkan pengampunan. Ini semua akan menjadikan musibah-musibah tersebut terasa ringan dihadapi dan bisa jadi berganti menjadi satu kenikmatan bagi orang-orang yang merenungkan merenungkan hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidaklah menimpa satu musibah di dunia ini kecuali dengan izin Allah dan barang siapa yang meyakini musibah tersebut beriman kepada musibah tersebut dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Jadi agama Islam benar-benar sumber kebahagiaan hidup bagi manusia dan mengajarkan kepada mereka bagaimana caranya menjadikan sesuatu yang seharusnya jika dihadapi oleh orang-orang yang tidak paham agama, apalagi orang-orang kafir, seharusnya dirasakan mendapat mendatangkan penderitaan, tapi dengan sikap yang diajarkan dalam Islam, justru kita merasakan kebaikan dan kenikmatan ketika kita menghadapi semua itu. Maka oleh karena itulah di sini rahasia mengapa mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat demikian kokoh berpegang teguh dengan ajaran Islam. Padahal kalau kita pikir kita baca sejarah, mereka itu benar-benar menghadapi penyiksaan dan penderitaan yang luar biasa menurut pandangan di atas mata manusia di awal-awal perjuangan Islam. Kalau kita pikir dengan logika kita, apa sebabnya yang menjadikan mereka demikian kuat-kuat berpegang teguh? Seperti kita pernah baca mungkin kisahnya Bilal sampai dijemur di panas matahari, kemudian dipukul dengan besi panas, tetapi dia mempertahankan imannya. Apa rahasianya? Apakah dia tidak punya rasa sakit? Apakah dia tidak tidak merasakan apa ini kepanasan pada waktu dijemur di terik matahari yang demikian panasnya? Maka jawabannya memang dia merasakan sakit mungkin atau memang dia merasakan panas, tapi kenikmatan iman dalam hatinya mengalahkan semua itu. Sehingga dengan itu dia tidak akan menggantikan selama-lamanya. Ini hakikatnya orang yang telah merasakan bagaimana Islam itu memberikan kebahagiaan dan kebaikan hidup baginya sehingga selama-lamanya dia tidak akan menggantikannya dengan apapun. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan sholat. Sholat ini ibadah yang mau tidak mau kita akui, terkadang kita merasa berat melakukannya. Apalagi sholat subuh, apalagi disuruh sholat malam misalnya, kita rasa berat dengan perasaan mengantuk dan seterusnya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan sholat yang sholat ini sudah kita ketahui bagi orang-orang munafik dikatakan dalam Al-Qur'an wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu kalau berdiri melaksanakan sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Kenapa? Mereka tidak merasakan kenikmatan dengan sholat, kenikmatan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan ibadah sholat dalam dalam sabda beliau dalam hadis sahih riwayat Imam Nasai dan yang lainnya, wajulat qurratu aini fi sholat dijadikan kesejukan hatiku penghibur bagi diriku ketika aku melaksanakan sholat. Maka subhanallah inilah sifatnya agama Islam. Inilah sifatnya petunjuk Allah dan sunnah dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita laksanakan dengan benar, jika benar-benar kebaikan atau kemanisan iman itu telah masuk ke dalam hati kita. Oleh karena itu, Iman yang sempurna, kalau kita baca dalam ayat dalam beberapa hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iman yang sempurna itu kalau digambarkan selalu disifati dengan sesuatu yang manis atau sesuatu yang nikmat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Zat Fakmal iman, man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Akan merasakan fa'am, kelezatan iman. Orang yang ridho kepada Allah sebagai Rohnya, sebagai sembahannya semata-mata, sebagai Tuhannya, dan sembahannya semata-mata, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulnya. Akan merasakan apa? Disebutkan akan merasakan kelezatan iman. Berarti apa? Iman itu lezat. Bukan seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang bahwasanya Islam itu berat, iman itu sulit, iman itu mendatangkan apa ini penderitaan bagi orang yang melakukannya. Ini jelas keliru. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan iman itu sebagai sesuatu yang memiliki kelezatan bagi orang yang bisa merasakannya. Dalam hadis yang lain juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Salatun man wajah fihi wajada halawatul iman." ya, jadi Nabi SAW bersabda, salah satu fihi ada tiga perkara, ada tiga sifat, barang siapa yang memilikinya maka dia akan merasakan halawatul iman. Wajah Nabi Hina halawatul iman, dia akan merasakan kemanisan iman. Ini sekali lagi menggambarkan iman itu adalah sesuatu yang manis. Yang seharusnya kalau benar-benar kita merasakannya, sebagaimana satu makanan yang lezat, kita akan mengejarnya. Kita tidak perlu dipaksa-paksa untuk memakannya. Harusnya orang yang telah merasakan ini, benar-benar dia menginginkan dengan sendirinya, tidak perlu dipaksa untuk dia melakukannya. Tapi kalau ternyata gambaran ini tidak kita kedapati pada kebanyakan kaum muslimin, mungkin terpaksa kita mengakui diri diri kita juga masih sulit untuk bisa merasakannya Terbukti dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita laksanakan dengan malas atau mungkin cuma sekedar rutinitas sehingga kita pun melaksanakannya atau mengamalkannya. Maka ini berarti ada yang perlu dipertanyakan dalam diri kita. Ada yang perlu dikoreksi. Bagaimana mungkin sesuatu yang demikian nikmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna sifat-sifatnya syariat Islam yang benar-benar diturunkan sebagai pilihan bagi manusia untuk memberikan kebaikan hidup bagi mereka, ternyata waktu kita amalkan tidak mendatangkan kebaikan tapi justru mendatangkan rasa berat dalam diri kita. Ini berarti ada masalah. Ada yang perlu dikoreksi dalam keimanan kita, ada yang perlu dikoreksi pada hati kita, hati kita yang merupakan tampaknya iman ini perlu dibenahi. Apa yang jadi masalah sehingga hati ini kurang bisa menerima dengan baik. Apa ini kenikmatan yang ada pada Islam ini. Sehingga kita bisa belum, belum bisa merasakan kemanisan yang semestinya kita harus rasakan. Ini jawaban yang perlu dijawab. Pertanyaan yang perlu kita bawa agar dengan ini kita bisa mengoreksi diri. Maka ternyata jawabannya sederhana. Jawabannya sederhana. Sebagaimana orang ketika berhadapan dengan makanan yang enak, kalau kondisinya itu sedang fit, sedang sehat, maka dia akan merasakan makanan yang lezat tersebut sebagai sesuatu yang diinginkannya, dibutuhkannya, dan dicarinya. Tidak perlu dia maksa-maksa, dipaksa-paksa untuk memakannya. Maka demikian pula orang yang ketika hatinya bersih, hatinya sehat, imannya benar, ketika masuk ke keimanan maka dia akan mencari dengan sendirinya bentuk-bentuk yang bisa menyempurnakan atau menambah keimannya yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba dibayangkan orang yang sedang berpenyakit, kurang fit kondisinya, ada penyakit dalam tubuhnya, kira-kira bagaimana kalau dihadapkan padanya makanan yang enak, maka dia akan menolak. Dia akan merasakan lidahnya pahit, atau karena kurang enak badan sehingga dia tidak semakan, semangat makan, atau hal-hal yang lain yang jelas tidak dirasakannya makanan nikmat tersebut sebagai sesuatu yang lezat. Maka kondisi ini, dalam kondisi seperti ini yang bermasalah berarti orangnya, bukan makanannya. Sebagaimana tadi Islam yang diturunkan untuk kebahagiaan hidup manusia, ketika dirasakan oleh sebagian orang tidak seperti itu yang bermasalah berarti orangnya, bukan agama Islamnya. Yang perlu diperbaiki dan dibenahi adalah berarti hati kita <clears throat> yang perlu diperbaiki adalah hati kita perlu diberikan pengobatan agar sembuh dari penyakitnya. Maka dari sinilah eh, kita menyadari pentingnya untuk melakukan hal-hal yang bersifat mengobati penyakit hati manusia. Karena waktu saya saja supaya kesimpulannya langsung. Cara untuk mengobati penyakit hati manusia tersimpul dalam tiga macam. Cara pengobatan atau metode terapi. Terapi penyakit hati. Yang pertama, yang pertama menjaga kondisi hati. Hati itu ada kondisi, ada sisa kekuatan yang dimilikinya yang harus perlu dijaga untuk melawan penyakit yang terlanjur masuk. Bagaimana cara menjaga kekuatan dan kondisi hati? Caranya diisi dengan amal-amal ibadah yang menguatkannya seperti rajin membaca Al-Quran dan semakin apa ini tidak cuma sekedar membaca lafaznya tapi berusaha kita renungi kandungannya, isinya, kita hayati isinya. Karena ini yang akan sampai ke dalam hati manusia. Memang membaca Al-Quran tanpa tahu artinya juga baik. Tapi kalau ini lebih sempurna manfaatnya, bacalah Al-Quran dengan sebisa mungkin berusaha menghayati kandungan maknanya. Karena Al-Quran itu diturunkan tujuannya untuk direnungkan artinya. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada Nabi ya Rasulullah sebagai sikap yang diberkahi agar mereka manusia merenungkan dan menghayati isi dan kandungan Al-Quran ini. Jadi dibaca dan renungkan artinya. Juga banyak mendengarkan apa ini petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui pengajian-pengajian yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan dengan penafsiran yang benar. Jadi banyak mendengarkan pengajian tentang tafsir Al-Quran, Kemudian tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan dengan penjelasan yang benar, ini juga akan menguatkan hati. Banyak mengisi diri dengan zikir-zikir yang bersumber dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga banyak menguatkan hati. Banyak melaksanakan ibadah, banyak belajar tentang ilmu yang berhubungan dengan keyakinan, dengan iman. Iman kepada Allah tentang masalah tauhid ini masalah yang termasuk ilmu yang paling berperan menguatkan hati manusia. Kalau terapi ini sudah diterapkan, hati kita insya Allah akan semakin kuat kondisinya. Tambah dengan terapi yang kedua yaitu alhimiyatun minal mu'ri. Menjaga hati dari penyakit yang semakin memperparah keadaannya. Apa penyakit hati? Penyakit hati jelas tidak lain adalah maksiat dan sebab-sebab yang bisa membawa kepadanya. Kedudukan maksiat pada hati manusia persis seperti kedudukan kuman penyakit pada badan manusia. Kalau ingin menjadikan hati tidak semakin parah, tinggalkan perbuatan maksiat. Hindarkan sebab-sebab yang bisa membawa kepadanya. Semakin besar perbuatan maksiat tersebut dosanya, maka semakin besar juga pengaruhnya dalam merusak dan memperparah penyakit hati manusia. Yang ketiga yang terakhir, sudah dijaga kondisinya, kekuatannya, dihindarkan penyakit lain, berarti tinggal satu membinasakan penyakit yang sudah terlanjur masuk, membersihkan pengaruh dari kotoran yang sudah terlanjur mengotori hati manusia itu dengan cara apa? Banyak bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan tobat itu satu-satunya cara untuk bisa membersihkan kotoran-kotoran yang terlanjur masuk ke dalam hati kita. Jadi ibaratnya tobat dan istighfar itu kalau pada penyakit badan manusia seperti orang yang dikasih minum antibiotik langsung mati penyakitnya. Maka inilah fungsinya perbuatan uh, istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang sanadnya hasan, beliau mengatakan asaibu minaz dzambi kama la kaman la Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya adalah seperti orang yang tidak pernah berdosa sama sekali. Nah, kalau terapi penyakit hati ini kita amalkan dengan baik. Dengan jangan lupa yang paling penting adalah meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang mampu untuk membersihkan hati kita. Jadi berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan kebersihan hati, kesucian jiwa sebagaimana doanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis saya riwayat Imam Muslim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha Ya Allah berikanlah kepada hatiku ketakwaannya dan bersihkanlah hatiku, bersihkanlah jiwaku. Engkaulah sebaik-baik yang membersihkan dan mensucikannya. Berdoa dengan doa seperti ini, apa yang semakna dengannya, meminta kebersihan hati, kemudian melaksanakan sebab yang tiga terapi tadi, maka dengan ini insya Allah kita akan merasakan setelah itu, setelah hati kita bersih, maka ketika iman itu masuk, maka kita akan merasakan kemanisannya kita akan merasakan kelezatan ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana gambarannya orang yang telah sembuh dari penyakitnya dihadapkan padanya makanan yang enak maka dia menikmatinya dengan lahap bahkan dia meminta tambah karena ini memberi manfaat bagi kondisi atau bagi kesehatan tubuhnya. Nah inilah yang kita perlu benahi dalam diri kita. Inilah cara agar kita bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari agama Islam ini agar benar-benar kita menjadikan agama Islam ini bukan cuma sekedar rutinitas atau sesuatu yang kita laksanakan tapi dengan terpaksa, tapi benar-benar kita menikmatinya, benar-benar kita merasakan manfaatnya agama Islam yang merupakan syariat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada umat Islam untuk memberikan kebaikan dan kebahagiaan hidup bagi mereka serta menyelesaikan semua masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, oleh karena itulah Eh, dengan uh, pengajian ini atau nasihat ini, sekali lagi saya ajukan kepada kita semua untuk banyak-banyak mengoreksi diri, banyak-banyak berusaha belajar kembali, utamanya perhatikan ilmu yang berhubungan dengan landasan Islam, dua kalimat syahadat, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Inilah ilmu yang paling utama untuk selalu kita koreksi, karena inilah landasan Islam yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal ibadah seseorang, tidak akan menerima pengamalan agama seseorang kecuali jika benar landasannya. Karena dua kalimat syahadat ini kedudukannya seperti fondasi bangunan yang jika baik maka akan baik semua bangunan yang didirikan di atasnya. Maka dua kalimat inilah atau dua landasan Islam inilah yang paling perlu kita berikan fokus untuk kita benahi, kita pelajari, kita baca buku-buku yang menjelaskan tentang hal-hal yang menyempurnakannya, yang mengandung proses yang berhubungan dengan konsekuensinya, dan kita hindarkan hal-hal yang bisa merusak atau membatalkannya. Maka dengan terus belajar, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki diri, banyak istighfar, meminta ampun atas kekurangan-kekurangan kita, maka dengan ini insya Allah sedikit demi sedikit kita akan bisa memperbaiki diri kita, menyembuhkan penyakit dalam dalam hati kita. Dan nah, ini nasihat yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ada waktu kita isi untuk uh, jawab, untuk diskusi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari kajian ini dan minta maaf segala kekurangannya. Sallallahu alaihi wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. berkaitan dengan doa sesudah salat wajib. Karena terjadi perkembangan eh, di kalangan Kikuwa bahwa ada yang mengatakan tidak ada doa setelah salat wajib. Padahal dalam banyak eh, kajian fikih, khususnya yang dikarang oleh ulama-ulama Indonesia, itu di situ dijelaskan bahwa ada doa eh, sesudah salat eh, wajib. ada saya juga pernah melihat, tapi itu hanya terjemahan bahasa Indonesia-nya, tentang hadis yang menjelaskan Eh, adanya doa sesudah salat wajib yaitu hadis yang diriwayatkan eh, hadis yang terdapat di dalam Sunan Tirmizi di situ dikatakan bahwa ada yang bertanya bahwa waktu doa yang paling afdal yang mana maka Rasul mengatakan adalah sesudah salat wajib dan eh, sepertiga nah, akhir malam Nah, supaya jangan terjadi uh, keresahan di di antara kita karena kenapa memang di Indonesia ini tidak kebanyakan uh, orang memahami bahwa uh, seperti itu. Masalah berdoa setelah selesai salat. Pertama ya, doa itu adalah ibadah yang bisa kita lakukan kapan saja. Tidak ada batas waktu yang yang apa ini e, membuat kita membatasi diri dengannya. Bahkan berdoa kepada banyaknya itu sangat sangat dianjurkan ya. Sangat dianjurkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Quluni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan doamu. Sungguhnya orang-orang yang sombong dan enggan untuk berdoa kepadaku, maka mereka akan masuk e, neraka dalam keadaan hina. Kemudian dalam hadis yang hasan yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak meminta, tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Yang menjadi permasalahan doa setelah sholat itu adalah pembatasan atau pengkhususan waktu. Itu yang menjadi masalah kalau ada ulama yang melarangnya dan ulama yang melarangnya itu adalah uh, eh, diantaranya Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Dalil Ma'ad. Dia mengatakan orang yang mengkhususkan, membataskan, apa ini mengkhususkan doa setelah sholat, setelah sholat ini kata beliau tidak ada dalil yang datang dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sahabat yang mereka seandainya itu kebaikan maka mesti mereka berlomba melakukannya. Sehingga yang sampai saat ini diamalkan di dua masjid, Masjid Haram dan Masjid Nabawi itu tidak ada dua sama sekali setelah sholat. Tapi siapa yang pernah ibadah haji akan menyaksikan setelah sholat langsung bubar. Para imamnya demikian karena mereka berpegang dengan pendapat ini. Uh, cuman ini ini apa permasalahan ya permasalahan. Adapun masalah seperti yang yang untuk sebutkan tadi, bagaimana dengan hadis tersebut? Itu hadisnya itu ini dengan hadis yang sahih atau hasan minimal itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Ayu doain asma, doa apakah yang paling didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala?" Maka Rasulullah SAW menjawab, ah, "Dubur salawatin maktubat, Sejauh lain wa dubur salawatin maktubat." Doa di tengah malam atau sepertiga malam dan doa di dubur di akhir sholat-sholat yang wajib. Kata-kata dubur, ya, ini yang jadi masalah. Artinya ini di akhir sesudah atau sebelum. Kalau kita mengatakan sesuatu e, ini misalnya, saya bilang ujungnya, ujungnya ini apa? Ujungnya ini apakah di sini atau setelahnya? Itu yang jadi masalah. Kata-kata dubur ini akhir. Akhir dari sesuatu, apakah akhirnya di ujungnya ini atau sesudahnya? Di sini timbul perselisihan dalam memahami hadis tersebut. Apakah maksudnya ini Nabi SAW mengatakan setelah sholat atau sebelumnya? Yang jelas, pendapat yang mengatakan bahwa itu setelah sholat juga ada. Seperti Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dia mengatakan ini hadis yang menunjukkan boleh kita berdoa setelah selesai sholat. Karena kata-kata dulu itu mengandung pengertian demikian. Mengandung pengertian demikian meskipun kalau kita lihat anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa seperti ucapan beliau kepada para asyidik dan banyak doa-doa yang disyariatkan itu kebanyakan dimaksudkan adalah dalam sholat. Jadi ini termasuk satu ilmu yang penting untuk kita ketahui. Disepakati oleh para ulama bahwa doa yang paling utama itu dalam sholat, bukan di luar sholat. Ini pertama. Kenapa? Secara logika, orang yang sedang sholat itu berarti dia sedang berkomunikasi langsung dengan dengan Allah sedang ada hubungan. Makanya dalam hadis yang lain kalau SAW bersabda tinggal musolia yunaji rabbahu. Orang yang sholat itu dia sedang bermunajat, berbisik-bisik dengan Rabbnya. Nah kira-kira saat yang tepat untuk mengungkapkan permintaan, apakah waktu kita sedang berhubungan atau sedang putus hubungannya? Jelas waktu sedang berhubungan. Makanya dalam sholat itu ada dua tempat yang paling tidak itu dianjurkan secara khusus untuk memperbanyak doa. Doa apa saja ini diterangkan oleh Ibu Hajar sendiri dalam Fasul Ghali, juga oleh Ibu Qayyim dalam Zadul Mahat jika yang saya katakan tadi. Yaitu apa tempatnya? Pertama waktu sujud. Waktu sujud ini dianjurkan untuk memperbanyak doa. Setelah kita selesai baca zikir sujud ya, kita boleh memperbanyak doa sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Itu dalam hadis sahih dari Imam Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akrabu ma yakunul al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksiru du'a. Sedekat-dekatnya seorang hamba dari Allah adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa padanya. Apa artinya kata-kata perbanyak doa? Ini artinya disuruh berbanyak. Sebagian orang salah paham. Dia takut berdoa dalam sholat karena dipikir berdoa itu berarti berbicara sesuatu yang di luar pikir pikirnya sholat. Ini keliru. Berdoa itu lain dengan bicara. Kalau kita bicara, saya bicara dengan teman kita, jelas ini membatalkan sholat. Tapi kalau kita komunikasinya kepada Allah, kita katakan, Ya Allah ampunilah dosaku, Ya Allah mudahkanlah urusanku yang ini, Ya Allah mudahkanlah, misalnya aku bayar utang dan seterusnya. Ini tidak ada masalah sama sekali, karena komunikasinya dengan Allah bukan termasuk dalam pembicaraan dengan manusia. Yang dimaksud dengan hadis, Inna hadihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamil bashar. Sesungguhnya sholat ini tidak pantas diucapkan padanya sesuatu dari ucapan manusia. Artinya ucapan di antara manusia. Kalau kita negur orang misalnya berbicara dengan orang lain ini yang dilarang. Tapi kalau kita berdoa itu tidak mengapa. Itu diperbolehkan dalam dalam tempat-tempat yang diperintahkan memperbanyak doa seperti sujud dari dan yang kedua sebelum salam. Sebelum salam, inilah yang diartikan oleh kebanyakan ulama dari kata-kata -kata, sholat. Ujungnya sholat itu adalah sebelum sebelum salam. Seperti Nabi SAW pernah menyuruh Abu Bakar Siddiq doa dengan minta pengampunan sebelum salam. Kemudian juga kepada Mu'ad bin Jabal juga apa ini doa tertentu untuk dibaca sebelum salam dan yang lainnya. Yang jelas masalah doa setelah sholat itu tadi saya katakan ada perselisihan pendapat sehubungan dengan masalah hadis tadi. Kalau yang diamalkan di Saudi saat ini di dua masjid utama, masjid Arab, masjid Nabi, mereka berpendapat yang mengatakan bahwasanya tidak ada doa khusus setelah sholat, setelah sholat yang ada cuma zikir saja. Jadi berzikir, setelah zikir tidak ada doa lagi itu yang diamalkan oleh mereka. Tapi saya katakan tadi Ibu Hajar dalam satu hari. beliau mengatakan ini termasuk disyariatkan berdasarkan hadis riwayat ini tadi. Maka kalau menurut saya pribadi ini uh, permasalahan yang kembali kepada perselisihan pendapat yang yang masing-masing punya dalil yang menguatkan. Meskipun secara pribadi saya lebih cenderung menguatkan pendapat yang Eh, tidak berdoa setelah selesai sholat, tapi untuk mencela itu yang jadi masalah. Maka ilmu Hajar sendiri menjelaskan uh, yang diceritakan itu adalah berdoa sendiri-sendiri. Ibnu Hajar dan Fathul Bari menjelaskan berdoa sendiri-sendiri bukan berdoa secara jamaah itulah yang diingkari oleh bagian ulama yang demikian. Saya, saya, saya pernah membaca hadis berkaitan dengan iqbal ketika sholat. Ya, saya lihat hadisnya itu tadi ya, tadi. Kalau Tapi saya lihat di Indonesia banyak orang yang melalaikan ketika salat itu dia memanjangkan kayaknya sampai menutup di mata kaki. Kalau nah, bagaimana kedudukannya? Kalau secara salat khusus itu hadisnya lemah. Kalau itu malah hadis umum semua dalam semua waktu. Tapi kan saya lihat di dalam konteks hadis itu dikatakan bahwa Allah tidak akan menerima salat. Makanya ada seorang laki-laki yang salat yang memanjangkan kayaknya sampai <laughs> kalau salat itu ada lemah. Yang jelas eh, itu secara kita kembali kepada akal. Sebenarnya perbuatan manusia dalam Islam lebih parah lagi teman. Lebih parah lagi hukumnya dibandingkan dengan di luar Islam. Nah, kalau hari itu sendiri juga ini harusnya lebih mengetahui dan yang itu ada yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Eh, ketika ada seorang salat, kemudian salah salah Nabi mengatakan keluarlah dan berudu Nah, kemudian dia keluar berudu masuk lagi, kemudian Rasulullah mengatakan lagi, ada dan lah. Ya, betul itu harusnya yang memainkan itu. Iya kan kemudian sahabat bertanya, wahai Rasul, kenapa kamu menyuruh lagi berwudu? Ya, ya maksudnya secara umum namanya perbuatan maksiat dalam ibadah saya sholat lebih harus ditinggalkan lagi. Ya termasuk uh, apa, diperhatikan waktu sholat itu masalah handphone ya. Masalah bunyi handphone itu jelas sangat mengganggu. Orang orang baca Quran saja dilarang. Waktu ada orang sholat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ilaha diharba ala ba'din bil Quran Janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kuenya membaca Al-Quran ketika ada yang sholat. Ini membaca Al-Quran apalagi kalau suara-suara yang lain yang mengganggu itu Makanya penting diingatkan bagi imam kalau dia sedang sholat, dia ingatkan tentang itu di dimatikan gitu. Ada yang lain? ada Yang lain. ada sebagian ya, ulama yang merasa benar bahwa berdoa di dalam sholat dengan selain bahasa Arab akan membatalkan sholat. Bagaimana dengan Itu pendapat, pendapat tapi pendapat ini lemah menurut saya dan saya pernah pelajari dari beberapa maksudnya dan beberapa ulama lainnya mengatakan diperbolehkan karena doa itu permintaan permintaan yang berhubungan dengan hajat manusia. Jadi semua orang bisa bahasa Arab. Apakah orang yang tidak bisa bahasa Arab kemudian dia tidak berhak mengucapkan permintaannya? Padahal dia itu untuk dikabulkan. Makanya masalah tidak tidak semua orang bisa mengungkapkannya, apalagi permintaan-permintaan tertentu. Jelas ya, kalau umumnya doa yang paling utama itu dari disepakati al dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari bahasa Arab. Dan kalau orang tidak mampu, masa kita katakan kamu tidak boleh meminta kepada Allah sampai kamu bisa bahasa Arab. Ini kan jelas menjelaskan bagi manusia padahal tidak semua orang bisa. Ya maka beberapa saya sudah bisa lihatkan maka boleh pakai bahasa lain selain bahasa itu lebih lebih parah lagi karena semua namanya zikir kemudian bacaan doa itu semua harus dilafazkan dilafazkan karena e, amalan amalan hati itu punya amalan tersendiri, tapi doa zikir ini merupakan amalan anggota badan yang dilindungkan artinya. Kalau diri cuma dimasukkan dalam hati, berarti bukan dikatakan zikir dan doa namanya, karena amalan hati. Amalan hati, jadi yang namanya amalan hati ini tidak dihukumi sebagai doa atau zikir. Makanya oleh karena itu termasuk yang dikritik oleh para ulama ketika seseorang membaca zikir dalam sholat, dia tidak ucapkan. Tidak boleh. Nabi SAW sampai di ketahui gerakan melihat beliau, gerakan melihat beliau dari bacaannya. baca itu harus dilafazkan, di, diucapkan begitu. Tidak cuma dalam hati ini eh, termasuk uh, pendapat yang dibutuhkan dalil untuk mengatakannya lemah. Karena tidak ada dalil yang mengatakan demikian, jadi zikir dan doa itu harus di, diucapkan. Tidak boleh. Apa? Pertama. Eh, pertama tadi itu apa namanya? Eh, kalau orang keluar keluaran itu apa dianjurkan juga tak kembali biasanya imam atau bagaimana ya kemudian yang kedua Ustaz mengomentari tadi ya pertama seseorang laki-laki itu tidak boleh berdiri di saf di belakang sendiri itu hukum asal jadi tidak boleh kalau kita tidak terpaksa tidak boleh berdiri di saf karena Nabi Muhammad SAW la salat liman la liman salat wal fasasi wahdahu hadis dari Muhammad tidak ada sholat bagi orang yang berdiri di belakang sholat sendirian. Kecuali perempuan. Kalau perempuan itu dalilnya banyak yang mengkhususkan bahwa perempuan itu berdiri sendiri dia tidak menjadi sholat. Laki-laki tidak boleh. Oleh karena itulah ketika orang sholat berdua, itu petunjuknya Nabi pulang dalam hadis sendiri yang Imam Bukhari. Abu Ibn Abbas, dia sholat sholat menggandengnya untuk berdiri di kanannya sejajar. Berdiri di kanan sejajar. Ini hadis sendiri riwayat Imam Bukhari. Bahkan Imam Bukhari membuat bab tentang masalah itu. Seseorang yang ketika sendirian, maka dia berdiri di samping kanan itu bab dalam Sahih Bukhari. Berdasarkan hadis yang beliau bawakan, sahih dari perbuatan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat bersama Ibnu Abbas. Jadi tidak mundur sedikit tidak sejajar karena menjadikan dia tidak berdiri sendirian di sholat. Nah kalau datang orang lain yang berjamaah misalnya bersama kita, maka yang samping kita ini mundur ya, mundur atau intinya yang disama yang jelas dijadikan mereka di belakang karena sudah bukan satu orang lagi. Yang kedua, Eh, maksudnya selesai salam ketika mereka cuma berdua ya, ketika zikir itu apakah harus lagi karena mereka cuma berdua berhadapan atau bagaimana maksudnya balik ketika selesai salam oh, eh, itu hukum asal hukum asalnya Nabi Sallallahu melakukan demikian kalau beliau jadi imam dia menghadap ke makmum maka yang memutuskannya kalau berdua atau berdua tidak ada maksudnya, kita kembali kepada makmum tersebut meskipun dia juga tidak wajib maksudnya orang yang tidak melakukan juga tidak mengapa tapi ini yang ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita amalkan secara umum selama tidak ada yang kita Yang dari ini, yang masalah kan tentang masalah doa, yang kita baca satu hari itu musalah. Saya masih alban bahwa kan itu bahwa dalil mustarifan pada sering khilafan ba'd kibar. Ala masyru'iyat masyru'iyat sholat ba'da salat masyru'iyat doa banyak malam. وهو تأثير وهو دليل صريح على مشروعية الدعاء بعد الصلاة من الصلاة خلافا لبعض الكبار. Ini ada beberapa memang itu itu yang jadi masalah. Jadi itu masalah khilaf ya. Jadi kalau Syekh Husaymin dia itu punya kesimpulan yang menarik juga setelah mengumpulkan berbagai macam hadis-hadis yang di situ disebutkan doa dan zikir dan kata-kata ada dubur kalau yang saya katakan tadi kata Syekh dia simpulkan setiap kata-kata dubur yang di situ setelahnya zikir maka ini setelah sholat artinya setelah kalau setiap kata-kata dubur yang di situ ada doa maka ini sebelum sholat. ini itu belum dia di apa ini dalam keterangan tentang ketika berjamaah menggarung masalah ini juga ini masalah gelap dan eh, dalil-dalil yang menyebutkan adanya doa setelah sholat juga itu ada beberapa hadis yang sahih yang menyebutkannya dan untuk menyalahkannya juga sulit ya, karena ada beberapa hadis-hadis yang sahih. menurut ini Pak, yang lain itu benar ya? Apa harusnya sholat? Atau memang kita ikut itu pada waktu doa, pada waktu sujud? Uh, pada waktu sujud sudah dari dari hari karena hadisnya sahih muslim. Kemudian waktu tahiyat tadi itu banyak hadis-hadisnya. Cuma yang dari masalah sekarang yang setelah sholat kalau keutamaannya yang telah tulis jelas, Ibnu Qayyim waktu dalam Lumayan mengatakan dia mengkritik dia mengatakan aneh kalau orang itu mengutamakan doa setelah sholat, padahal jelas-jelas dalam sholat itu dia masih berhubungan sama Allah yang e, merupakan saat yang tepat untuk mengungkapkan permintaannya. Nah sekarang beliau kan termasuk yang mengingkari doa setelah sholat. Nah sekarang kita bahas, ternyata ulama lain mengatakan ada dengan bukti-bukti dalil. Seperti tadi bawakan, Ibnu Hajar juga bilang tadi dengan hadis riwayat ini tadi. Maka e, secara pribadi, kalau masalah keutamaan dan lebih cenderung untuk berpegang kepada pendapat, maka pendapat apa ini yang mengatakan bahwasanya e, eh, e, eh, apa ini lebih tidak mengusulkan salat, apa ini doa salat salat, maka ini lebih kuat karena dalilnya lebih banyak, tapi untuk mengingkarinya juga sulit karena ada pendapat atau sebagian dalil-dalil dari hadis-hadis yang kemudian membolehkan yang diingkari oleh sebagian ulama kata Ibnu Hajar itu adalah caranya dengan cara berjamaah dan seterusnya. Tapi kalau kita doa dengan sendiri-sendiri banyak dari dalil yang disebutkan ya. Jadi kebolehan secara mutlak gitu. Ada lagi ini mengenai bacaan al-fatihah bagi jamaah apakah wajib dalam berjamaah imam itu apa mampu membaca al-fatihah atau tidak? Karena sebagian berpendapat bahwa tidak tidak sah sholat seseorang dan tidak membaca Al-Fatihah sekalipun dia berjamaah. Itu bisa pendapat punya Ya, eh, tapi itu pendapatnya jumhur. Kebanyakan ulama mayoritas ulama mengatakan meskipun kita berjamaah, maka harus baca Al-Fatihah. Karena mereka pakai hari-hari umum seperti la salat dan malamnya pada satu hati kita tidak ada sama bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini pendapatnya jumhur Ibnu Hajar An-Nawawi dan kebanyakan ulama berpendapat sholat berjamaah pun makmum tetap membaca Al-Fatihah saja. Membaca Al-Fatihah. Jadi setelah imam membaca Al-Fatihah selesai, dia membaca Al-Fatihah. Cukup Al-Fatihah yang lain tak perlu dibaca. Yang didengarnya yang lain yang didengar dari imam. Ini surat-surat tak perlu dibaca karena dia wajib untuk mendengarkan bacaan imam. Adapun Al-Fatihah mereka akan ini wajib termasuk hukumnya sholat. Jadi pendapatnya jumur atau mayoritas ulama. Ulama lain mengatakan kalau kita dengar dari imam maka tidak perlu kita baca. Kenapa? Mereka berdalil dengan sebuah hadis yang diperselisihkan hukumnya, sahih atau tidaknya, dan insya Allah hadis ini lebih dekat pada pada Hasan ya bisa dijadikan sebagai dalil yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkana lalu mengkana lalu imam fakiraatul imam lalu kiraat. Barang siapa yang salah di belakang imam maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Nah inilah yang mereka jadikan dalil tentang tidak perlu membaca Al-Fatihah kalau kita dengar dari imam. Kalau kita dengar ini kenapa sebagian apalagi bukan mayoritas ulama yang melakukan demikian. Maka eh, <coughs> ini juga termasuk masalah khilaf yang dikatakan hadis hari ini diperselisihkan karena dia ini hadis yang sebagian eh, ada perawinya yang bermasalah dari segi hafalannya inilah yang terkadang menjadikan perselisihan dalam penelitian hadis khususnya hadis-hadis yang cuma satu riwayatnya, satu jalur riwayatnya ini yang uh, dihukumi oleh sebagian ulama sebagai hadis yang lemah yang lain mengatakan masih bisa dikeluarkan dan seterusnya. Walhasil uh, kalau kalau belum belum sampai kepada tingkat bisa menguatkan untuk lebih hati-hati ya tidak ada salahnya kalau kita berpegang kepada pendapatnya jumhur kita bayar surat al-fatihah karena ini lebih dekat kepada kehati-hatian dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang masalah uh, apa ini kewajiban membaca surat al-fatihah itu sangat banyak sangat banyak jadi ini kenapa jumlah ulama dari dulu dan sampai sekarang ya. Para Syekh bin Bar, Syekh Muzaimin, Syekh Abdul Musliman Abbas. Kalau Syekh para Fauzan dia mengatakan sunnah, tidak wajib membacanya. Hingga kemudian ulama yang ada sore pun saat ini mengatakan wajib membaca al-Fatihah. Belum. Eh, kalau terakhir, terakhir, terakhir. Tadi yang masalah sholat juga, yang bagaimana yang sholat mustahil, ya? tapi kan biasanya kan mulai dari itu ada jelasan itu sebelum ruku bagi dari ruku dia belum dapat keterangan jadi boleh dikata dia tidak sempat membaca surat tepat Oh itu bukan musafir doang, itu semua orang bukan itu bukan cuma musafir. Ya. Itu ada pengecualian. <coughs> pengecualian daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan eh, man adraka rakaatan ma'al imam faqad adraka faqad adraka salat barang siapa yang menjumpai rukuk bersama imam berarti dia telah mendapatkan rokaat tersebut. Ini hadisnya banyak dan perbuatan dari sekian banyak sahabat yang menunjukkan pengecualian dari hadis tersebut. Ketika dia datang, imam sudah rukuk, maka dia menakapi rukuk sempurna bersama imam, maka itu dihitung sebagai satu rakaat. Ini pengecualian karena ada hadis sahih yang menjelaskannya, maka kita amalkan sesuai dengan keterangan dalam hadis sahih tersebut. Adapun kekurangan tidak baca al-fatihah, maka ini tidak tidak sengaja meninggalkannya. Dan lagi pula ada kaidah umum. Nabi SAW pernah bersabda, al-imamu dominu imam itu adalah penanggung jawab, maka dia yang me menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh oleh makmum dalam sholatnya. Ini cukup ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua. wa wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.